Dan jangan lupa masih ada satu amalan lagi. Amalan lagi, dua amalan kesempurnaannya haji nanti bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Akan tapi ada satu amalan lagi yaitu korban. Ya korban adalah termasuk syiar Allah. Wa man ya-, yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar di sini adalah bermacam-macam termasuk korban itu adalah syiar Allah. Dan dikatakan oleh para ahli, ahli tafsir mengagumkan syiar Allah itu adalah membesarkan korban. Dikemukkan dagingnya, dijaga, dipilih yang paling bersih. Dan korban adalah satu hal yang disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk syariat juga nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam Dan ini adalah satu amalan yang tidak ada kecuali di sebelah awal Dhul Hijjah. Maka perlu kita mengetahui hukum-hukum korban. Karena ada sebagian orang yang berbicara mungkin menjadikan prasangka buruk kepada ulama-ulama kita. Ada kita melihat suatu ketika ada satu orang yang dia berbicara tentang korban dengan bahasa menyalahkan ulama-ulama kita Seolah-olah dia adalah yang paling benar itu buat fitnah di kalangan umat. Padahal sudah jelas para ulama kita juga menjelaskan di buku-buku fikih mereka, mereka jelaskan apalagi di masyarakat kita adalah masyarakat madhab Imam Syafi'i. Sementara orang tersebut berbicara, dia mulai berusaha berbicara bahasa Indonesia akan tapi membuat satu satu rekaman video lalu disebar sehingga menjadi banyak tanda tanya di masyarakat tentang hukum korban tersebut. Maka perlu kami menjelaskan di sini korban menurut madhab kita Imam Syafi'i dan juga menurut madhab Imam Malik dan menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal adalah sunnah yang dikukuhkan bukan wajib seperti yang dikatakan orang tersebut. Menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Hanbali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, hukum menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah ia wajib. Dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Dan begitu juga sunnah bagi kita madhab Imam Syafi'i. Sunnah yang dikukuhkan. Dan sunnah di sini ada dua. Seperti yang dijelaskan oleh Khatib Syirbini dengan gamblang dalam Mughni Muhtajnya bisa dibaca di situ. Bagaimana sunnah ini ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun hujah madhab kita juga sangat kuat. Semuanya punya hujah. Kita tidak perlu ribut dengan madhab. Tidak usah mencaci dan mengolok madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Mereka beliau juga berhujah. Kenapa kok harus korban wajib? Misalnya mereka menemukan Al-Quran wanhar dalam Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar adalah perintah. Kalau perintah adalah wajib. Kemudian juga ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mangkanal hausa'ah walam yudahi fala yakrubanna musolana. Barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berkorban, tidak boleh mendekati musola kami. Itu kan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga mereka mengatakan wajib. Dan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala lebih banyak lagi hujahnya. Ya? Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah khilaf di antara para ulama. Tidak perlu kita saling mengolok. Akan tapi di masyarakat Indonesia yang adalah yang kebanyakan madhab Imam Syafi'i, maka hukum korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan sunnah di sini ada dua, yaitu sunnah ainiyah, artinya siapapun dari kita yang mampu diminta dengan sunnah, minta ada permintaan perintah itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Kalau perintah wajib, ya wajib dilaksanakan. Akan tapi ada perintah tapi sunnah. Dan yang dikatakan sunnah di dalam pembahasan-pembahasan fikih itu adalah biasanya diambil dari perintah dari Allah dan Rasulnya akan tapi perintah itu bukan perintah wajib. Karena ada sorif. Memang mula-mula bentuk perintah. Termasuk dalam Al-Quran tadi biarpun perintah para ulama syafi'i menjelaskan kok wanhar ada perintah mestinya aslinya perintah kan wajib. Ada korinah sebelumnya adalah fasallili, solatlah engkau. Dan sholat juga bukan wajib. Sholat id adalah tidak wajib. Sholat id adalah sepakati sunnah. Wadhar menyembelih korbannya juga sunnah. Dan juga banyak riwayat lain tentang misalnya salatun alai salatun ya faraidu wa, wa lakum tatawwu tiga hal wajib bagiku dan bagi musuh adalah sunnah di antaranya apa an menyembelih korban. Dan banyak riwayat tentang kesunahan eh, riwayat yang menunjukkan bahwasanya korban bukan wajib. Baik, sunnah ainiyah maknanya setiap kepala disunahkan untuk menyembelih satu korban setiap kepala jika mampu. Kemudian sunnah kifayah, bagaimana satu amalan sekaligus menjadi sunnah ainnya sunnah kifayah itu ada. Dan ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah, Nabi menyembelih korban lalu berkata, ini adalah untukku dan keluargaku. Taqabbal minni, taqabbal min Muhammadin, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini menunjukkan sunnah kifayah. Nabi melakukan nyembelih hanya kambing, dua kambing. Dalam riwayat nyembelih satu kambing akan tapi diniatkan untuk keluarga Nabi Muhammad. Ini difahami oleh para ulama. Ini adalah sunnah kifayah. Tapi sunnah ainah ditegakkan dulu. Selagi kita mampu berkorban satu demi satu dan setiap tahun. Bahkan di dalam catatan orang tersebut mengatakan gak ada satu sapi untuk tujuh orang tuh gak ada sampai gak ada. Padahal Imam Muslim meriwayatkan Sayyidina Abu Jabir bin Abdullah berkata, "Kunna nanhar yani nahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, kami menyembelih korban pada uh, Am Hudaybiyah," kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, Ma'a Rasulillah bersama Rasulullah berarti ada pada zaman Nabi. Diriwayatkan oleh Muslim Imam Muslim rahimahullah taala al badanata an sab'atin wal baqrata an sab'atin sapkam apa sa, uh, eh, unta satu untuk tujuh orang, sapi satu untuk tujuh orang. Berarti sapi untuk tujuh orang dikatakan enggak satu. Enggak ada satu satu satu satu sampai seolah-olah menyalahkan ulama-ulama seperti di sepakati para ulama kambing satu untuk satu orang tujuh apa eh, sapi satu adalah untuk tujuh orang. Ini sudah disepakati para ulama dan ada hukum itu. Akan tapi dikatakan oleh orang tersebut, kami menjelaskan begini Pak, karena jadi fitnah di masyarakat. Sebab bahasanya pun mulainya dengan kalimat orang Indonesia itu Islamnya Islam keturunan sehingga tidak mengerti seolah-olah orang salah semuanya. Sudah begitu selalu mengulang-ulang wajibnya satu, bukan wajib sunnah. Di situ disebutkan wajib terus. Kami tidak senang, tidak ingin ada orang membawa fitnah. Jadi kalau menjelaskan hukum dengan jelas, dengan dasar-dasar, kalau memang di masyarakat syafi'i, masyarakat syafi'i. Supaya tidak jadi perbenturan saling olok, saling mencaci. Seolah mengatakan, oh ini, apalagi munculnya orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, sesat, dan sebagainya. Hanya memang ada kesalahpahaman di masyarakat kita menganggap bahwasanya korban itu seumur hidup sekali, kayak haji. Bukan. Korban adalah setiap kali kita menemukan bulan ahli korban, maka disunahkan kita berkorban. Kalau bisa satu-satu. Nah, kalau bisa satu persatu, satu persatu. Kalau nggak ada seadanya. Nah, sunnah kifayah di sini maknanya apa? Harus jelaskan. Khatib Syirbin menjelaskan sunnah kifayah. Dan ini yang ditarjah oleh uh, eh, Syihab Ramli bahwasanya sunnah kifayah ini adalah jika satu keluarga sudah ada yang melakukan satu, maka permintaan bagi yang lainnya sudah tidak ada. Tapi kalau yang lain masih melakukannya, tetap sunnah. Sebab yang penting sudah ada yang melakukan, maka tidak diminta lagi. Contoh begini. Ada 10 orang, saya butuh duit, tapi suka-suka. Saya minta sendenga, sumbangan, contoh ya. Nanti jangan direkam khusus. Saya minta bantuan, Contoh saya minta bantuan, sudahlah kadarnya, sudahlah pokoknya. Ya dari kalian semuanya, butuh saya 10 ribu. Butuh saya cuma 10 ribu. Lebih juga boleh dikasih. Akhirnya dari 10 orang itu, tak taunya orang pertama ngasih berapa? 10 ribu. Berarti sudah cukup. Biarpun semula saya minta kepada semua semuanya. Satu ngasih 10 ribu Berarti setelah saya ngasih 10 ribu, cukup atau tidak? Cukup. Saya tidak minta lagi kepada yang lainnya. Biarpun saya minta 10 ribu pun sunnah, kalau mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Diminta kepadamu itu untuk nyembelih korkar korban semuanya. Kalau bisa. Satu, satu, satu. Adanya satu, sudah cukup. Kalau sudah satu cukup, yang lainnya tidak diminta lagi karena sunnahnya sunnah kifayah. nah kalau nanti ngasih sepuluh ribu seluruh, ya boleh, bagus. Menjadi sunnah ainiyah. Sehingga tidak usah bingung antara sunnah kifayah dengan sunnah ainiyah. Dan ini ada. Nah ini maka yang harus perlu kami jelaskan singkat masalah ini. Kemudian nanti masalah korban uh, keutamaan mana? Kalau madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu makanya kalau sapi lebih bagus daripada kambing. Sementara madhab lain madhab uh, yang lain Imam Abu Hanifah mengatakan kambing lebih bagus daripada sapi. Jadi ini ada perbedaan, terserah. Jadi intinya ternyata kalau kita cermati perbedaan ulama itu, mana lebih bagus antara kambing dengan sapi, ternyata dijelaskan oleh para ulama alasannya ada kalau kambing lebih banyak jika satu-satu-satu. Kalau sapi lebihnya. jadi intinya adalah mana yang lebih manfaat untuk korok maka itu adalah yang yang yang yang yang disunnahkan lebih bagus gitu saja intinya kalau ternyata kambing kambing kambing, eh, pak kambing gede di samping kambing harganya 5 juta, Masya Allah. Mau beli sapi harganya 10 juta. Sapi untuk tujuh orang, kambing satu lima juta. Tentu lebih gede. Ambil yang gede. Dan tidak usah madhab Imam Syafi'i waktu itu. Ikut madhab Imam Malik rahimahullah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala yang mengatakan berapa? Dengan kambing sudah. Jadi sekarang yang lebih maslahat untuk orang orang orang masyarakat. Yang lebih maslahatnya seperti apa? Kemudian juga yang harus difahami dalam penyembelihan korban itu uh, tentang tidak boleh makan. Memang betul ya sebagian orang tidak mau makan daging korbannya. Maka disunahkan biarpun hanya secuil. Biarpun hanya secuil kecuali daging korban itu sudah jadi nazar. Kalau saya benar benar saya jadikan ini adalah kambing korban. Maka menjadi bernadar akan berkorban atau menjadikan ini akan aku nadarkan aku jadikan kambing korban maka saat itu menjadi kambing nazar maka tidak boleh makan sedikit pun tapi kalau masih sunnah tadi yang kita sebutkan sunnah maka boleh makan bahkan sunnah bahkan dibagi menjadi tiga kalau bisa tapi semakin banyak yang disedekahkan semakin bagus dibagi tiga yang pertama adalah dihadiahkan kepada sahabat dari orang-orang yang cukup sekalipun boleh yang sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin yang sepertiga lagi adalah dimakan makannya itu sunnah memang jadi agar kita ngerasakan jangan sampai kita nyembelih korban lalu anak kita ngiler itu juga salah anak kita harus ikut merasakannya kemudian juga e, masalah kulit jangan dijadikan apa namanya upah untuk menyembelih korban karena itu ada nas jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kulit bisa dihadiahkan kepada siapapun yang ada di situ. Kalau tukang sembelihnya sudah dikasih upah, boleh setelah itu diberi eh, apa anu, apa atau dikasih bagiannya. Dia mengambil bagian daging dikasih bagiannya daripada daripada kulit, tapi tidak boleh akadnya sebagai upah. Akan tapi kalau ternyata kulitnya sangat banyak, sebab satu tempat kadang-kadang sampai uh, berapa puluh kulit sehingga mengolah kulit itu susah yang bisa hanya pabrik kulit saja maka saat itu memang dalam jumhur ulama empat madhab mengatakan tidak boleh dijual sama sekali. Kalau menjual seperti tidak punya korban. Akan tapi ada celah dari madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dan juga riwayat dari Imam Ahmad yang paling jelas dalam madhab Imam Abu Hanifah berkenaan dengan kulit tersebut bisa dijual tapi nilainya nanti dikembalikan kepada yang berhak Bukan diambil oleh yang berkorban. Karena berkorban sudah menyerahkan. Sebab kalau dijadikan upah seperti jual. Kalau dijual lalu diambil duitnya tidak diperkenankan lagi. Karena sudah diniatkan untuk korban karena Allah. Maka uangnya tadi dikembalikan, ya dibagi-bagi. Ditumpangi apa? Ditumpangkan kepada daging yang dibagi. Ini adalah celah dari madhab imam uh, Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Supaya itu ada kemudian. Jangan sampai kuritnya itu adalah disampirkan sana-sana tidak berguna ada yang mengumpulkan akan tapi yang lebih bagus lagi dalam madhab Imam Abu Hanifah hendaknya kulit tersebut ditukar dengan barang bukan dengan dengan uang. Ini ada dalam madhab Imam Abu Hanifah ada perinciannya. Jadi kulit itu ditukar dengan barang dan barangnya itu bisa dibagikan kepada yang yang yang berhak nerimanya. Dibagikan ke masyarakat orang kampung. Ini adalah masalah kulit, kulit korban. Ini saja mungkin sepintas yang untuk menolak jangan sampai ada dugaan-dugaan bahasanya ulama-ulama negeri kita adalah ulama yang tidak mengerti ilmu karena itu berbahaya sekali akan membuat fitnah jadi boleh jadi kalau kemudian masalah sunnah kifayah tadi perlu kami jelaskan lah kalau memang satu orang di rumah itu ada satu orang eh, ada satu kambing nyembelih satu kambing maka saat itu yang lainnya sudah diminta, tidak diminta kesunahan tapi kalau melakukan dapat kesunahan ini suku tolap sudah tidak diminta lagi karena sudah ada di rumah tersebut yang melaksanakannya. Cuman permasalahannya adalah masalah pahala. Jika saya menyembelih untuk diri saya sendiri di rumah saya, saya dapat pahala, yang lain tidak dapat pahala. Tapi yang lain sudah cukup, saya telah menjalankan sunnah kifayah, maka semua yang di bawah naungan saya, yang hidup bersama saya, yang nafkahnya dengan saya, sudah tidak diminta lagi untuk melakukan sunnah kifayah. Tapi kalau mau melakukan sudah. Tetap sunnah. Untuk masalah pahala tidak akan mendapatkan pahala kecuali dimasukkan di dalam niatnya, maka hendaknya yang melakukan sunnah kifayah tadi berniat seperti niat Nabi Muhammad ini adalah sembelihan korbanku dan untuk keluargaku. Hadi utahiyati wa ahli baiti. Ini adalah sembelihan korbanku dan untuk keluargaku. Jadi kalau tidak diniatkan isyrak begitu, tidak disertakan yang lainnya dalam niatnya, maka yang lain tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau disertakan dalam niatnya, dapat pahala. Tapi kalau tidak disertakannya, tetap sunnah kifayah. Jatuh sunnah kifayah. Nyembelih saja. Hmm, selesai. Niatnya untuk diri sendiri, maka pahala adalah untuk saya sendiri, tapi tidak untuk yang lainnya. Baru nyampe kepada yang lainnya, kalau diniatkan. Lah ini, ini yang ada. Kalau sapi satu pun boleh, saya nyembelih sapi satu untuk saya. Lu sapi kan untuk tujuh. Lah untuk menjatuhkan sunnah kifayah untuk saya. Satu orang boleh nyembelih satu, boleh lebih dari itu. Kurang dari samping, kurang dari samping satu yang nggak bisa. <laughs> Jadi saya menyembelih banyak orang. Mungkin saya hari ini saya ingin nyembelih seribu kambing. Yang ditembak cuma satu memang. Tapi melakukan lebih bukan dilarang. Lalu diniatkan, ya tetap dapat pahala. Ini adalah daging korban. Cuman ketentuannya minimal adalah setiap satu orang adalah satu. Kalau ternyata kita menyembelih sapi untuk tujuh orang tujuh, selebihnya gimana? Misalnya kita punya keluarga lima belas, nyembelih satu hadi uthiyati wa ahli baiti. Ini adalah sembilan korbanku dan ahli baitku. Ini ada riwayat dari Nabi SAW tentang sunnah kifayah. Tapi jangan sampai ada yang berkata tidak ada satu-satu. Satu-satu ada. Korban kambing satu, satu. Ya, satu orang satu namanya sunnah ainiyah. Akan tapi martabatnya yang pertama selagi kita bisa melakukan sunnah ainiyah, hendaknya kita melakukan sunnah ainiyah. Satu martabat selanjutnya sunnah kifayah. Jadi satu keluarga bisanya berapa? Bisa lima kambing, sembelih lima kambing. Kalau seandainya setelah itu saya pengen atas nama saya. Hmm, pada dasarnya ada lima. Keluarga sepuluh. Lalu itu ada lima orang. Kakak, bapak, ibu. Boleh anda atas nama. Setelah itu tetap semua niatkan. Hadi uthiyati wa ahli baiti. Ini adalah uthiyahku dan untuk keluargaku. Maka nanti yang lain mendapatkan pahala semuanya. Ini saja semoga kita semakin giat untuk melakukan korban dan kalau bisa setiap setahun sekali harus ya. Harusnya di sini bukan harus wajib. Tetap sunnah adalah sunnah. Sunnah adalah sun sunnah dan kami ingatkan kambing perempuan juga boleh. Bahkan menurut madhab lain, asal madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ternyata sapi betina dan unta betina lebih bagus daripada yang yang bejantan. Ini ada riwayat dari mereka. Jadi kalau yang mengatakan kambing perempuan tidak boleh disembelih itu adalah tidak benar untuk korban. Kambing perempuan boleh jadi korban. Kemudian juga warna kalau bisa yang putih. Hitam pun boleh. Jangan sebaiknya adalah yang pu yang putih. Yang putih, yang gemuk ya yang dagingnya banyak ini adalah sunnah karena Nabi pernah menyembelih kambing seperti itu. Nabi menyembelih kambing kambing putih. Dan kalau bisa disembelih sendiri. Bagi wanita tidak bisa menyembelih menyaksikannya. Dan disunnahkan lagi menyaksikan korban tersebut, melihat korban. Melihat menyaksikan di saat sembelihan korban itu adalah sunnah. Kecuali bagi wanita jika tempat tersebut tidak terhormat sudahlah pasrahkan saja. Nggak usah nonyol-nonyol pengen lihat. Saya pengen lihat. Nggak usah itu ya. Dari kejauhan saja sudah. Kita perlu menjaga akhlak dan adab tata kerama. Baik ini saja insya Allah masalah korban.